Maka tidak akan ada seorang pun yang menunjukkan sikap kebencian, sikap ketidaksukaan atau komplain-komplain kepada sang penguasa. Kalaupun ada, itu adalah orang-orang yang dengki dan iri hati kepadanya. Sebab masyarakat merasa hidupnya tenang, damai, sejahtera, bahagia, penguasanya adil, penguasanya saleh, penguasanya bertakwa kepada Allah Azza wa Jal bisa menciptakan suasana kondusif dalam bangsa dan negaranya di tengah-tengah masyarakatnya. Namun barakallahu fikum lain cerita ketika masyarakat itu diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan sosok penguasa yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Penguasa yang dianggap zalim. Penguasa yang dinilai fasik. Penguasa yang dianggap tidak mampu mensejahterakan masyarakatnya penguasa yang kecenderungannya kepada pihak-pihak tertentu yang tidak pro rakyat dan kondisi-kondisi yang lain yang dianggap oleh masyarakat penguasa ini bukan penguasa yang diharapkan, bukan penguasa yang adil, bukan penguasa yang saleh. Ketika ada ujian semacam ini, kita mendapati respon masyarakat sangat beragam. Dan hampir rata-rata respon-respon tadi, sikap-sikap tadi hanya didasari oleh hawa nafsu. Hanya didasari oleh kepentingan-kepentingan pribadi atau duniawi. Kita melihat masyarakat dengan remehnya, dengan mudahnya menghujat penguasanya. Merendahkan penguasanya, mencaci maki penguasanya, membongkar keaiban-keaiban penguasanya di depan halayak ramai, di media-media yang ada. Bahkan sebagian masyarakat turun ke jalan-jalan, demo-demo, uras, unjuk rasa, unjuk rasa. Semua itu mereka mengatakan dalam rangka untuk menegakkan keadilan, dalam rangka untuk mendapatkan hak-hak rakyat kata mereka. ketika mendapati fenomena yang semacam ini, maka saat-saat itulah kita sebagai umat Islam sedang diuji akidahnya, sedang diuji manhajnya, sedang diuji prinsipnya. Apakah mereka tetap berada di dalam bimbingan syariat ataukah mereka menerjang larangan-larangan syariat dalam rangka untuk melampiaskan apa yang ada pada hati mereka. Ujiannya kala penguasanya zalim. Ujiannya kala penguasanya tak adil. Maka pada kesempatan perjumpaan kita kali ini barakallahu fikum kita akan menjelaskan bagaimana sikap seorang muslim terhadap penguasanya. Yang kita bahas bukan penguasa yang soleh, bukan penguasa yang adil, penguasa yang dianggap bolim, penguasa yang dianggap fasik, namun dia masih muslim. Ini yang kita bahas azakumullah Kalau kita melihat Al-Quranul Karim Hadisnya Rasulullah SAW Dan penjelasan-penjelasan para ulama kita Dari mulai zaman sahabat Tabi'in, atba'ut tabi'in Para ulama-ulama Islam terkemuka Pada masa lalu Terus sampai zaman sekarang ini kita akan mendapati sebuah konsep, sebuah sikap, sebuah bimbingan yang baku yang terus berlangsung sampai yaumul qiyamah nanti sikap syar'i yang harus ditunjukkan seorang muslim terhadap penguasanya terutama ketika penguasanya zalim terutama ketika penguasa tidak adil Dari sekian banyak uraian-uraian tadi kita bisa menyimpulkan poin-poin sikap yang diambil seorang muslim terkait dengan penguasanya. Sekali lagi, penguasa yang zalim. Yang pertama, sikap yang harus diambil ialah al-bai'atulah membaiat sang penguasa tadi. Yang dimaksud dengan baiat di sini ialah ikrar. Mengikrarkan meyakini janji setia kepada sang penguasa, dia sebagai penguasa kita, dia sebagai pemerintah kita yang wajib untuk kita dengarkan dan kita taati al-bai'ah. Keyakinan dalam hati yang paling dalam dia penguasa kita. Yang sah. Pada masa lalu barakallahu fikum yang namanya bayat dilakukan dengan datang langsung kepada sang penguasa. Datang langsung pada penguasa menjabat tangan beliau sambil mengucapkan bayat janji setia. Coba tangannya. Ubayyuka ala sam'i wa ta'ah kada wa kada. Aku bayat engkau untuk aku mendengar dan mentaati engkau dalam perkara-perkara selain maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Atau penguasanya yang memulai. Wah, Dengan jabat tangan dan dengan suara, dengan kalam. Itu untuk laki-laki. Untuk perempuan cukup penguasa yang menyampaikan dengan kalamnya dan mereka mengiyakan. Atau dengan cara yang lain barakallahu fikum ialah bil kitabah, nulis surat resmi kepada penguasa menyatakan bahwa saya fulani bin fulani, fulani meyakini mengikrarkan sebagai penguasa, Anda sebagai penguasa yang yang sah, yang saya dengarkan, yang saya taati, saya berjanji setia begini begini begini. Itu pada masa lalu. Di zaman sekarang ini barakallahu fikum. Istilah bayat dengan cara-cara seperti di atas jarang di, dilakukan. Apalagi di negara republik seperti Indonesia Raya ini tidak mengenal istilah bayat dengan perkara di atas. Maka dikatakan oleh para ulama untuk menerapkan sikap yang pertama ini bayatnya dalam bentuk al-iqrar. Mengikrarkan, meyakini bahwasanya penguasa yang ada adalah penguasa kita yang sah. Nah, kita dengarkan, kita taati, tidak boleh memberontak dan segala macamnya. baik keyakinan dia sebagai penguasa kita. Ini sikap yang paling utama. Sikap inilah yang akan membedakan nanti antara muslim yang di atas sunnah dengan muslim yang sesat. Ketika dia meyakini penguasa yang ada, yang muslim ini sebagai penguasa dia yang sah, walaupun dia walim, walaupun dia fasik, dialah muslim yang di atas sunnah. Yang tidak meyakininya, maka dikatakan muslim yang sesat. Mengatakan ini penguasa kafir atau mengatakan penguasa tohut dan segala macamnya ini orang yang menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu Disebutkan dalam beberapa riwayat yang menjelaskan kepada kita kewajiban untuk membaiat penguasa yang ada walaupun dia zalim selama dia muslim. Disebutkan dalam sahih Muslim dari hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhumah Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Wa man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang mati dalam keadaan di lehernya tidak ada ikatan baiat, maka dia matinya mati jahiliyah, mati dosa besar. Juga disebutkan dalam riwayat yang lain Indal Hakim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dengan lafaz man mata wa laysa alaihi imamu jama'atin fa inna mautatahu mautatun jahiliyah Barang siapa yang mati dalam keadaan dia tidak memiliki imam jamaah imam penguasa yang menguasai masyarakatnya maka matinya dia mati jahiliyah maka bayatnya diwujudkan dengan ikrar. Kita meyakini ini penguasa kita yang sah. Barakallahu fikum. Sebelum saya lanjutkan ada sebuah tanbih penting, peringatan penting yang harus dicamkan baik-baik kaum muslimin, yaitu semua hadis yang di dalamnya menjelaskan kepada kita syariat berbaiat itu hanya untuk penguasa tunggal, penguasa tertinggi sebuah bangsa, sebuah negara. Itu bayat hanya untuk kepala negara tertinggi sebuah bangsa, sebuah negara. Apapun namanya, entah dikasih nama raja, malik, entah dikasih, dikasih nama khalifah, atau amir, amirul mukminin, atau sultan, atau uh, Eh, eh, presiden atau perdana menteri atau yang lain-lainnya itu semuanya sama hanya kepada mereka lah bayat diberikan itu dalam Islam cuma satu satu-satunya bayat syariah sahihah bayat kepada kepala negara tertinggi dalam uh, sebuah bangsa sebuah negara syaratnya dia muslim ini camkan baik-baik Adapun bayat-bayat yang diadakan untuk pimpinan jamaah, pimpinan sebuah kelompok, sebuah golongan, sebuah organisasi, sebuah parpol, sebuah pengajian, sebuah yayasan, itu bayat yang bid'ah, bayat yang mungkar, yang diingkari oleh semua ulama kita. Itu adalah eh, benih-benih pemberontakan para kawafikum. Hukumnya haram dan dijadikan sebagai ciri khas penyimpangan sebuah kelompok, penyimpangan sebuah jamaah ketika di dalamnya ada bayat atau janji setia kepada gurunya atau kepada pimpinan jamaahnya. Sekali lagi, hanya cuma satu bayat diberikan kepada penguasa tertinggi di sebuah bangsa, sebuah negara. Ini yang pertama ya Pak. Bagaimanapun kondisi penguasanya, mau penguasanya sadis, walim, lalim, pembunuh, berdarah dingin, koruptor dan segala macamnya dari seambrek sifat-sifat kejelekan selama dia muslim wajib untuk diyakini diikrarkan dia penguasa kita dibaiat diyakini diikrarkan dia penguasa kita barang siapa yang tidak punya keyakinan seperti ini maka dia matinya mati jahiliyah dia berdosa, melaksanakan tindakan dosa besar, dan dia matinya mati di atas dosa besar. Seperti orang-orang jahiliyah pada masa lalu. Ini yang pertama. Sekali lagi ini menentukan antara muslim yang di atas sunnah dengan muslim yang menyimpang. Barakallahu Sehingga jangan ragu-ragu ketika mendapati atau mendengar sebagian pihak, sebagian muslim yang dengan lantang, dengan berani menyatakan penguasa ini penguasa kafir, penguasa tohut dan segala macamnya, maka mereka adalah muslimin yang sesat dari sunnah Rasulullah SAW. Masuk dalam apa yang disebutkan dalam riwayat tadi yang kita bacakan barakallahu fikum. Ini yang pertama. <clears throat> Al bai'atu lahu. Jangan sampai melepaskan tali bayat. Apapun dan bagaimanapun kondisi sang penguasa. Ini adalah ujian akidah, ujian prinsip. Ketika mendapati penguasa demikian keadaannya. Tetap pegangi baik-baik baiat Anda, tali Anda jangan dilepas. Lepas mati jahiliyah. Yang kedua. Sikap kedua yang harus diambil seorang muslim Ketika mendapati penguasa yang seperti itu adalah as wa ta'ah lahu. Mendengar dan mentaati penguasa. Mendengar dan mentaati penguasa. Ketaatan kepada penguasa barakallahu fikum. Ini mutlak ini mutlak berlaku untuk semua penguasa. Bagaimanapun kondisinya selama dia muslim. Hanya satu ketentuan dia. Selama dia muslim. itu. Maka kita taati, kita dengarkan dia bagaimanapun kondisi penguasa tadi Yang berikutnya terkait dengan ketaatan kepada penguasa. Ketaatan kepada penguasa yang muslim ini tadi juga sifatnya mutlak terkait dengan keadaan kita. Kitanya. Apakah kita sedang senang ataukah sedang tidak suka, sedang sempit, sedang lapang, kita lagi semangat, lagi loyo, ah, rezeki lancar, rezeki sempit, dalam perkara yang kita sukai, yang perkara yang yang kita benci, dalam semua keadaan kita tanpa terkecuali. Bagaimanapun kondisinya kita. Walaupun penguasa membolimi kita, walaupun penguasa memukul punggung kita, walaupun penguasa merampas harta benda kita. Dengarkan dan taati. Barakallahu itu. Yang ketiga, <clears throat> terkait dengan ketaatan penguasa tadi ialah bahwasanya ketaatan kepada penguasa itu meliputi semua perkara. Satu yang dikecualikan. Tidak boleh mentaati penguasa dalam perkara maksiat kepada Allah Azza wa Tidak boleh mentaati penguasa dalam perkara maksiat kepada Allah Azza wa Mentaati penguasa dalam perkara-perkara yang wajib jelas secara syariat wajib. Di saat yang sama penguasa memerintahkan wajib secara syariat dan wajib dalam mereka mentaati penguasa. Mentaati penguasa dalam perkara-perkara yang mustahab yang sunnah-sunnah wajib sunnah secara syariat dan wajib dikarenakan perintah penguasa. Mentaati penguasa dalam perkara-perkara duniawiyah untuk kemaslahatan umum Wajib mubah secara syariat wajib dikarenakan perintah penguasa. Sehingga mentaati penguasa dalam semua hal perkara agama, baik yang wajib ataupun yang sunnah atau perkara duniawiyah yang mengandung kemaslahatan umum. Satu yang tidak boleh yaitu mentaati mereka dalam bab kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jangan kamu taati. Barakallahu fikum. Kemaslahatan umum seperti yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan aturan jalan raya, rambu-rambu lalu lintas, ketentuan-ketentuan aturan-aturan umum yang mereka buat dalam banyak hal, dalam banyak kehidupan kita, taati. Wajib untuk mentaati mereka untuk kemaslahatan bersama selama tidak ada unsur maksiat kepada Allah Azza wa Itu globalnya. Dalilnya disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59 Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya Ya ayyuhalladzina amanu Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum Wahai orang-orang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulullah SAW dan ulil amri di antara kalian. Ulil amri adalah para wulatul umur, al wulat wal umara. Mereka adalah para penguasa-penguasa kaum muslimin yang muslim. Ini adalah pendapat mayoritas salaf dari kalangan muhaddithin, dari kalangan mufassirin, dari kalangan fuqaha pendapat mayoritas ulama salaf dan khalaf. Demikian dinukil oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam bukunya Syarah Sahih Muslim. Sebagian ulama mengatakan ulil amri adalah para ulama. Dapat tentangan ya ikhwan, mereka adalah ulama dan umara. Namun yang paling dominan untuk ayat ini para umara. Jelas dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk mentaati Allah, mentaati Rasul dan ulil amri minkum dari kalangan kalian. Kata-kata minkum aiminal muslimin. Itu persyaratannya, harus dari kalangan muslimin. Ayat ini menunjukkan barakallahu fikum, ketaatan kepada penguasa muslim itu seperti ketaatan kepada Allah, seperti ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab digandingkan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Mentaati penguasa, mentaati Rasul. Mentaati Rasul, mentaati Allah Azza wa Sehingga itu perkara ibadah, perkara ibadah yang mulia yang begitu besar dalam Islam. Juga ayat ini menunjukkan bahwasanya ketaatan kepada penguasa bukti keimanan minal iman yang melakukannya hanya mukminin sebab Allah memanggil di awal ayat ini ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman maka amal-amal yang dikerjakan setelah itu pertanda keimanan ketika kita sebagai masyarakat mentaati penguasa kita yang muslim walaupun dia zalim fasik ila akhirih Ketaatan kita kepada dia itu ibadah kepada Allah. Termasuk mentaati Rasul, termasuk mentaati Allah dan bukti kita mukmin, bukti keimanan kita kepada Allah, eh, kepada Allah dan juga Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Dan yang berikutnya yang memerintahkan kita untuk mentaati penguasa adalah Allah Taala. Perintah ilahi. Sehingga motivasi kita itu motivasi keikhlasan. Melaksanakan perintah Allah. Mengharapkan marbatillah. Pahala semata dari Allah Azza wa Tidak ada tendensi politik. Tidak ada tendensi apa namanya pribadi atau duniawi. Tidak ada. Murni ini ibadah kepada Allah Azza wa Siapapun penguasanya. Di era apapun dan siapapun penguasanya. Apa syaratnya? Muslim minkum muslim. Disebutkan dalam sebuah hadis. Hadis Ubadah ibnu Samit Ubadah ibnu Samit radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan da'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabay'nah Suatu kali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membaiat memanggil kami. Lalu kami membaiat beliau. Fakana fima khada alaina. Di antara isi baiat kami yang beliau ambil dari kami. An bayana ala sam'i wa ta'ah في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وآثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله Nabi kita Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam membaiat kami supaya kami mendengar dan mentaati penguasa kami. Ketika kami semangat, ketika kami tidak suka, dalam kondisi kami sulit atau kami lapang, dan bahkan ketika terjadi atharah pada kami. Atharah itu kata para ulama adalah penguasa yang hanya memikirkan e, hak pribadinya dan penguasa yang tidak memperhatikan haknya rakyat. Ha, memperkaya diri sendiri, mengurusi kepentingan pribadi, tapi rakyatnya tidak ditunaikan haknya dan tidak di, e, di, diperhatikan aspirasinya. Atharah. Kita mendengar, mentaati penguasa kita. Ketika kita semangat. Kita suka atau kita nggak suka. Kondisi kita sulit atau kemudah. Bahkan ketika terjadi afarah. Itu penguasa hanya memikirkan haknya dia, melupakan haknya rakyat dan nggak memperhatikan aspirasi rakyatnya. Dan kita eh, kata beliau membayar Rasulullah SAW supaya kita tidak memberontak penguasa. Rasul mengatakan mengecualikan illa antarau kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan kecuali kalau kalian wahai kaum muslimin melihat pada penguasa kamu kekufuran yang jelas gamblang di sisi kalian ada bukti dan hujah di sisi Allah azza wajalla kecuali kalau penguasanya jelas-jelas kafir yang tidak mungkin lagi ditakwil-takwil dikasih eh, kemungkinan-kemungkinan kafir-fir ya sudah kalau kafir maka sikapnya berbeda tidak berlaku lagi poin-poin yang disebutkan nanti uh, tadi dan nanti insya Allah ini menunjukkan apa ya syaratnya harus muslim selama dia muslim dan dia belum kafir. Ini hadis sebuah dalam Bukhari Muslim barakallahu fikum. Di sini anda perhatikan ya ikhwan, mentaati penguasa dalam semua keadaan kita. Kita sedang lapang, kita sedang sulit, kita sedang senang, kita nggak suka dengan dia dalam kataan penguasanya asarah memikirkan dia kroni-kroninya dan segala macamnya nggak ngurusi rakyat haknya kita nggak dipenuhi aspirasi kita akan didengarkan segala macamnya, tetap mendengar dan mentaati mereka. Dalam riwayat yang lain, juga dalam Bukhari Muslim dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fi ma habba wa kariha illa yu'mara bi ma'siyatin." Fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah Wajib atas setiap orang Islam mendengar, mentaati penguasanya pada apa yang dia sukai atau yang dia benci. Selama atau kecuali dia diperintah dengan kemaksiatan. Bila diperintah dengan kemaksiatan, jangan kamu dengarkan, jangan kamu taati perintah maksiat tadi. Jelas. Syarat yang berikutnya adalah tidak dalam perkara maksiat. Dia muslim dan yang kedua bukan dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua hal ketaati. Perkara agama syar'i kita taati. Perkara dunia mubah maslahat umum kita taati. Maksiat afwan. Yang ini tidak kita taati. Yang lain kami taati. Wahakala. Sehingga dua syarat. Dia muslim Walaupun dia zalim, dia fasik ila akhirnya. Yang kedua, bukan dalam perkara maksiat kepada Allah Azza Wajalla. Dalam riwayat yang lain dijelaskan lebih detail lagi. Sikap yang betul-betul harus kita pertahankan ini. As-sam'u wa ta'ah. Datang dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Abi Asim dalam eh, kitab Sunnah dan dia sahih Beliau mengatakan ataina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Suatu kali kami mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakulna kami katakan ya Rasulullah Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna la nas'aluka an ta'ati man Ya Rasulullah kami datang ini bukan untuk bertanya kepada engkau tentang ketaatan kepada penguasa yang bertakwa. Ini jelas. Walakin nas'aluka amman fa'ala kada, fa'ala kada, fa'ala kada. Wa roshar? Kami datang ke sini mau bertanya kepada engkau ya Rasulullah tentang ketaatan kepada penguasa yang berbuat begini, begini, begini, begini disebutkan semua kejelekan. Semua kejelekan. Silakan antum isi begini, begini, begini, diisi sendiri-sendiri. Ininya apa? Semua kejelekan. Kira-kira isinya apa ini? Hmm? Penguasa yang KKN, ya syar. Penguasa yang zalim, syar. Hasek, syar. Penguasa yang hanya mementingkan condong membela kepentingan asing-asing. Ya Allah, syar. Apalagi? Al-Mahim sebutkan semua yang jelek-jelek. Kami bertanya pada engkau ya Rasul tentang penguasa yang seperti ini. Kisah yang ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Isma' wa dengarkan dan taati penguasa kamu itu wa in daraba dhahrak wa akhadha malak fasma' wa ati walaupun penguasa kamu ini memukul punggungmu merampas hartamu dengarkan dan taati itu situasi yang menakutkan ya kawan penguasanya jelek. Disebutkan semua kejelekan-kejelekan pada dirinya. Penguasa yang tergambar dalam riwayat ini penguasa begitu kejam, begitu sadis, begitu lalim kepada rakyatnya. Kita dicambuk, dipukul, dianiaya, disiksa sama dia. Harta benda kita diambil, dirampas sama dia. Rasul menyatakan isma' wa dengarkan dan taati penguasa Ingat selama dia muslim dan bukan dalam perkara maksudnya Harus siap. Jadi urusannya bukan terkait dengan penguasa yang soleh. Ini prinsip justru berlaku dan harus diwujudkan ketika menghadapi penguasa seperti ini. Ujian akidah. Penguasa kita sekarang ini sampai memukuli kita enggak? Cara Arab. Nah, jawabannya belum ya. Kalau belum kan Arab Arab ini. Tidak <laughs> Merampas harta kita tidak Oh, tidak merasa berarti alhamdulillah kalau gitu. Nah, ngerasa. Ya karena antum belum merasakan. Hmm? Yang lainnya sudah Ustaz. Rumahku digusur. Hmm? Dalam kondisi yang semacam itu pun Rasul mengatakan isma wa ati dengarkan dan kamu taati. Dalam Sahih Muslim dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu arba. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada beliau kepada Hudzaifah akan adanya akan ada dan munculnya di tengah-tengah umat ini du'atun ala abwabi jahannam Dai-dai yang menyeru umat manusia ke neraka jahanam, ke pintu-pintu jahanam. Ketika Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu menyebutkan sifhum lana ya Rasulullah. Sebutkan sifat mereka itu kepada kami ya Rasulullah. Belum mengatakan hum min jildatina wa Nabi bi bi alsinatina. Mereka adalah orang-orang kita juga. Sekulit dengan kita, bicara dengan lesannya kita. Dia muslim dari Arab lagi ngomongnya bahasa Arab min sildatina wa yatakallamuna bi alsinatina disebutkan dalam lafaz lain dalam sahih Muslim Rasul memberitakan Wa sayaqumu fihim rijalun yahtaduna ghairi hadyi wa yastannuna ghairi sunnati qulubuhum qulubus syayatin fi jismani insin akan tampil nanti di tengah-tengah mereka rijal. Beberapa orang mereka mereka tidak mengambil petunjuk, mereka mengambil petunjuk bukan dengan petunjukku. Mereka mengambil sunnah bukan dengan sunnahku. Hati mereka hati setan dalam bentuk jasadnya manusia. Itu profil penguasa yang betul-betul jelek lahir batin. Undang-undangnya bukan undang-undang sunnah. Undang-undangnya bukan petunjuk Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Penguasanya berhati setan. Menggambarkan penguasa yang sadis, penguasa yang lalim, penguasa yang bengis, penguasa yang zalim dan yang lain-lainnya. Kala itu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu bagaimana kita menyikapi mereka? Apakah boleh kita habisi mereka ya Rasulullah? Beliau mengatakan la ma'aqamu fikumus shalah. Tidak selama mereka menegakkan salat di tengah-tengah kalian, yakni dia muslim. sama seperti itu kondisi yang menimpa kita dan kondisi yang ada pada para penguasa. Penguasa antum di Indonesia Raya ini ya belum melakukan sekukunya yang disampaikan tadi oleh Rasulullah SAW. Jangan berharap lakukan darah Allah. Ya, Muslimin di Indonesia ini belum mendapatkan satu persen kukunya dari perlakuan penguasanya, pemerintahnya, dari apa yang digambarkan Nabi kita Muhammad di atas sallallahu alaihi Belum. Tidaklah, tidak, Insya Allah tidak. Laqad darahullah. Hah? Maka mestinya barakallahu fikum sebagai seorang muslim yang betul-betul berpegangan dengan Islam dan merupakan ciri muslim yang di atas sunnah menyikapi penguasanya seperti yang dibimbingkan Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam diikrarkan diyakini dia sebagai penguasa kita yang sah bentuk baiat kita kepada dia dengarkan dan taati penguasa kita dalam semua perkara dalam semua hal dalam semua kondisi kita selama dia muslim dan bukan maksiat kepada Allah azza wajalla Ingat itu semua adalah ibadah kepada Allah bentuk keimanan kita, bentuk ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Disebutkan dalam riwayat yang lain, itu merupakan sabab kita masuk dalam surganya Allah Azza wa Wati'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum. Taati penguasa kalian, kamu akan masuk dalam surga Rabb kalian. Jadi motivasinya itu pahala. Bukan kepentingan pribadi atau duniawi atau yang lain-lainnya barakallahu <clears throat> amalkan insya Allah akan dapat barokah mengamalkan prinsip sunnah barokah mengamalkan perintah Allah Azza wajalla dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau rakyatnya taat-taat, insya Allah akan dikasih penguasa, penguasa yang soleh-soleh. Kalau rakyatnya bejat-bejat, insya Allah akan diganti dengan penguasa-penguasa yang sama-sama bejatnya. Itu merupakan kaidah umum terkait dengan masalah ini akan saya sampaikan nanti insya Allah pada poin yang berikutnya. Sikap yang berikutnya. Poin sikap yang berikutnya. Yang ke nah, ya, Poin yang ketiga. Jadi masih lama ya. Yang ketiga ialah as-sabru ala zulmih wa jawrih. Masyarakat atau atau rakyat muslim diperintahkan untuk bersabar di dalam menghadapi keboliman-keboliman penguasa. Sabar. Sabar. Yang namanya sabar ialah menahan hati habsun nafs menahan hati, menahan jiwa. Jangan sampai melakukan perkara-perkara. Oh, melakukan menahan jiwa, apa? Menahan jiwa, menahan hati, jangan sampai meyakini perkara-perkara yang melanggar syariat. Jangan sampai murka kepada takdirnya Allah Azza wa Jalla atas musibah tadi. Jangan sampai meyakini iktiqat-iktiqat yang menyimpang. Tahan jiwa. Hati kamu tetap di atas bimbingan yang benar. Yakini itu adalah penguasa kamu. Sebalim apapun. Yang kedua yang namanya sabar adalah habsul lisan. Menjaga lisan dari perkara yang Allah haramkan. Terkait dengan penguasa, kamu harus bisa menjaga lesan kamu. Jangan sampai lesan kamu mengucapkan kata-kata, kalimat-kalimat yang melanggar prinsip agama terkait dengan penguasa kamu. Jangan menghujat penguasa, jangan mencela penguasa, jangan mencaci maki penguasa, jangan merendahkan penguasa, jangan mengumbar kaiban penguasa, apalagi mengkafirkan penguasa. Jangan. Itu namanya nggak sabar. Yang namanya sahabat ditahan lisannya. Kunci. Hmm. Jangan mencela, jangan mencaci maki, jangan menghina dan apalagi mengkafirkan. Tahan. Yang diucapkan hanya perkara-perkara kebaikan. Yang ketiga yang namanya sabar, habsul jawareh. Menahan anggota badan, jangan sampai melakukan aksi-aksi, tindakan-tindakan yang melanggar syariat. Terkait dengan penguasamu yang zalim, kamu jaga anggota tubuh kamu ini. Jangan ikut serta dalam aksi-aksi yang melanggar syariat. Aksi demo, mendemo penguasa, entah dikasih nama demo sengit, demo damai, demo yang lain-lainnya. Jangan ikut serta. Apapun nama aksi-aksinya, jangan ikut serta. Dikarenakan tindakan-tindakan yang semacam itu barakallahu fikum tidak disyariatkan dalam Islam. Itu merupakan tindakan-tindakan yang mencontoh tindakan yang orang kafir. Demikian fatwa dari para ulama kita yang eh, yang yang ma'rufin, yang kibar dulu sampai sekarang ini. Tidak diperbolehkan mendemo penguasa. Demo demo bukan cara untuk menyuarakan aspirasi. Demo bukan cara untuk menuntut hak Demo itu merupakan tindakannya orang-orang kafir. Jangan kamu tiru. Ini fatwa ulama kibar pada masanya. Jangan, kamu tahan. Jangan ikut aksi. Barakoh. Itu namanya sabar. Jaga hati, jaga lesan, jaga anggota badan. Jangan sampai melakukan, mengucapkan, meyakini perkara yang melanggar syariat terkait dengan penguasa. Apalagi memberontak, apalagi uh, apa namanya buta militer, apalagi menyerang, apalagi mengebom dan segala macamnya adalah yajuz. Sabar, sabar, sabar. Ini yang disebutkan dalam banyak riwayat. Seperti yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam Bukhari Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Fa innahu man faraqal jama'ata syibran famata. Famaitatun syahiliyah. Barang siapa yang melihat, yang menyaksikan dari penguasanya sesuatu yang dia nggak suka, Wah, penguasaku dolim, Wah, penguasaku apa namanya nggak aspiratif, penguasaku penguasaku, yang kamu nggak suka. Siapa saja yang melihat yang menyaksikan dari penguasanya apa yang dia nggak suka, Rasul mengatakan fal yasbir. Hendaklah dia sabar. Sabar. Tahan hati, tahan lisan, tahan itu. Sabar. Beliau mengatakan sebab barang siapa yang berpisah, barang siapa yang berpisah dari jamaahnya penguasa satu jengkal saja, lalu dia mati, maka matinya mati jahiliyah. Sedikit saja memberontak, mati mati jahiliyah. Kata-kata shibron, katanya para ulama, memberontak penguasa itu ada tiga macam. Khurujun bil i'tiqad. Pemberontakan dengan keyakinan. Maknanya tidak meyakini dia sebagai penguasa. Meyakini dia penguasa kafir. Pemberontakan dengan akidah. Haram hukumnya. Dua, khurujun bil kalam pemberontakan dengan lesan. Anda mencaci maki, membongkar keaiban-keaiban penguasa, menghujat penguasa. Ini namanya khurujun bil kalam, hukumnya haram. Yang ketiga, khurujun bil arkan. Pemberontakan dengan anggota badan. Anda ikut aksi, aksi untuk memberontak penguasa, hukumnya haram. Semuanya haram. Itu tiga-tiganya menunjukkan tidak sabar. Bayangkan, Shibron sejengkal saja tidak boleh. Kalau dia lakukan dan dia mati, maka matinya mati jahiliyah. Perintah sabar jangan memberontak. Sabar jangan memberontak. Entah pemberontakan dengan akidah atau dengan ucapan atau dengan anggota badan. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam riwayat yang lain juga dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha akan terjadi sepeninggalku nanti atharah apa atharah ya penguasa yang hanya memikirkan haknya pribadi tidak menunaikan haknya rakyat akan terjadi sepeninggalku nanti atharah dan banyak perkara-perkara yang kamu ingkari dari sang penguasa. Kalau ya Rasulullah, tak muruna. Itu para sahabat. Tanya langsung kepada Rasul Rasul. Ya Rasulullah, kalau begitu apa yang engkau perintahkan kepada kami? Apa bimbingan syar'inya ya Rasulullah? Kalau maka Rasulullah mengatakan tu adunal haqqalladzi 'alaikum wa tas'alunallaha alladzi Kamu tunaikan hak penguasa itu yang itu merupakan kewajiban kalian dan mintalah kepada Allah, mohonlah kepada Allah yang merupakan haknya kalian. Luar biasa. Penguasa kasih. Dia minta harta, kasih harta. Minta ini kasih. Haknya penguasa tunaikan, tunaikan, tunaikan. Sudah. Haknya antum mohon kepada Allah azza Mohon kepada Allah Azza wa Jal. Allah Maha Kaya. Allah Maha Segala-Galanya. Intinya ya, Pak Irfan disuruh sabar. Tidak boleh merespon dengan respon yang melanggar syariat. Sabar. Tunaikan, halas. Selesai urusan. Hah, hudu, tenang, nggak ada keributan, sudah. Tunaikan hanya penguasa, diam dia. atau minta kepada Allah Azza wa Jal. Sobrun jamil, barakallahu Dan ini kalau tidak azakumullah, dimasukkan oleh para ulama kita dalam buku-buku akidah mereka. Tidak ada satu buku pun dari buku akidah ahlu sunnah wal jamaah. Melainkan pasti menyebutkan prinsip ini. Prinsip bersabar menghadapi kewaliman-kewaliman para penguasa. Saya bacakan di antara riwayatnya. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah dalam bukunya Al-Musannaf. Bisnatin Jayyid. Dari Suwaid Ibnu Ghafalah. Seorang tabi'i. Dia mengatakan, Qala li Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu kali pernah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada aku. Ucapannya Umar ya kan. Ya Aba Umayyah. Wahai Abu Umayyah. Inni la adri la'alli la alqaka ba'da ami hadha. Wahai Abu Umayyah, saya nggak tahu. Mungkin aku tidak bisa bertemu engkau lagi setelah tahun ini. Jadi mungkin saya nggak panjang umur. Beliau kasih nasihat. Beliau mengatakan fa'in ummir 'alaika 'abdun habasyun mujadda' fasma' lahu wa ati'. Kalau yang ditunjuk sebagai pemimpin kamu. Kalau yang ditunjuk sebagai penguasa kamu, seorang budak dari Habasyah yang cacat, dengarkan dan taati dia. Wa in darabaka fasbir, wa in haramaka fasbir. Kalau dia memukul kamu, sabar. Kalau dia mengharamkan kamu, yakni tidak menunaikan haknya kamu, sabar. Wa in arada amran yunqisu dinak. Tapi kalau penguasa itu menghendaki suatu perkara yang bisa mengurangi agama kamu, fakul katakan sam'un wa ta'atun dami dunadini. dini. Kamu katakan saya dengarkan dan taati. Darahku bukan agamaku. Saya siap mengorbankan harta benda jiwa raga untuk penguasa. Agama tidak. Mohon maaf. Tapi ingat, wala tufariqil jamaah. Walaupun engkau enggak mentaati dia, kamu jangan berpisah dengan al-jamaah. Jangan memberontak. Para ulama ya kan. Dari dari kalangan para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sfir. Dipukul, Sfir. Enggak dikasih haknya kamu, Sfir. Sabar. Ini prinsip yang disepakati semua ulama ahlu sunnah. Ini ciri khasnya ahlu sunnah. Sabar sabar. Yang ke? Hah? Yang keempat. Yang keempat ialah mendoakan kebaikan-kebaikan untuk sang penguasa. Ad-du'a lahu bil khairi was salah wa taufiq was sadad. Mendoakan kebaikan-kebaikan untuk penguasa, kesolehan untuk penguasa, mendoakan taufik, lurusnya langkah untuk sang penguasa. Mendoakan kebaikan untuk penguasa, didoakan supaya dia baik, dia khair, dia yang soleh, diberi taufik oleh Allah Azza wa diluruskan langkahnya oleh Allah Azza wa Jal. Didoakan kebaikan untuk penguasa. Dibayat, didengarkan di hati, sabar, lalu doakan kebaikan untuknya. Ini juga merupakan kebiasaan salafun saleh rahimahumullah yang membedakan antara seorang muslim yang di atas sunnah dengan muslim yang sesat. Ini. Seorang muslim yang betul-betul di atas agamanya, dia akan selalu mendoakan penguasanya. Ini bukan pembahasan penguasa yang soleh, tapi penguasa yang zalim tadi yang mukuli kamu tadi, yang merampas hartanya kamu tadi. Doakan kebaikan untuknya. Doakan kebaikan untuknya. Barakallahu fikum. Diriwayatkan dari Fudail bin Iyad rahimahullah beliau mengatakan, "Lau anna li da'watan mustajabah" Ma sayyartuha illa fil imam. Kata beliau kalau seandainya aku ini memiliki satu doa yang mustajab, satu doa yang makbul, aku tidak akan persembahkan kecuali hanya untuk sang penguasa. Digunakan teman doakan penguasa. Satu kesempatan, Pak. Satu kesempatan. Digunakan untuk penguasa. Dikatakan kepada beliau, "Wa kaifa dzalika ya Abu Ali?" Bagaimana penjelasannya wahai Abu Ali? Kau itu penguasa. Kala beliau menyatakan mata sayyar tuha fi nafsi lam tuj lam tujizni. Kalau doa itu hanya untuk diriku pribadi, maka kemaslahatannya hanya untuk aku. Tidak akan lebih melebihi diriku. Wa mata sayyartuha fil imam fa salahul imami salahul ibadi wal bilad. Tapi kalau saya peruntukkan, saya persembahkan bagi sang imam, maka kesolehan imam itu kesolehan bangsa, negara, dan rakyatnya. Itu maslahatnya umum. Mendengar jawaban itu Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ulama yang terkemuka juga pada masa itu langsung mencium kening Al-Fudhal bin Iyad cium keningnya sambil mengatakannya muallim al-khair wahai orang yang mengajarkan kebaikan man yuhsinu hadha khair, siapa yang bisa melakukan tindakan seperti ini ucapkan kau? dipuji sanjung oleh ibn Mubarak rahimahullah bayangkan ya itu kaum salaf mendoakan kebaikan bagi sang penguasa. Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah salah seorang ulama kita yang yang pada masanya mendapati keboliman keboliman penguasa. Itu masyhur. Beliau disiksa, dianiaya, diwolimi tiga masa pemerintahan. Pada masa kekhilafahan Al-Ma'mun Al-Mu'tasim Al-Wathid. Tiga generasi pemerintah. Disiksa, dianiaya, dicambuk, dipenjara. Sangat mengerikan. Sudah langsung mengalami zalimnya penguasa. Imam, eh, Imam Ahmad bin Hambal ya. Namun dinukil oleh Al-Khalal dalam kitab Sunnah dari jalur Hambal rahimahullah menceritakan bahwa Imam Ahmad ibn Hambar Rahimahullah taala berkata tentang khalifah yang ada wa inni la ad'u lahu bit tasdidi wat tawfiqi fil laili wan nahari wa tayyib wa ara dhalika wajiban alayya sungguh selama ini aku mendoakan kebaikan untuk penguasaku saya doakan dia diluruskan langkahnya diberi taufik oleh Allah azza Wajalla. saya doakan dia malam dan siang saya doakan dia supaya dibela oleh Allah Azza wa Jal. Dan saya memandang itu kewajiban saya sebagai masyarakat. Beliau yang dizolimi, yang disiksa, yang dianiaya, dicambuk sampai itu e, dagingnya mengelupas, nyampur dengan kulitnya. Selama tiga periode kekuasaan. Tapi ini ucapannya beliau. Saya selalu mendoakan penguasaku saya doakan dia supaya diberi e, taufik, diberi hidayah, diluruskan langkahnya, ditolong oleh Allah Azza Saya doakan malam dan siang. Dan saya memandang itu kewajiban saya. Imam Ahmad. Lantum belum mengalami apapun dari penguasa. Semestinya para kuasa didoakan kebaikan untuknya para Al-Imamul Barbahari rahimahullahu taala juga demikian. Beliau cucu murid Imam Ahmad. Beliau cucu murid Imam Imam Ahmad. Juga mengalami penguasa yang zalim. Juga mengalami penguasa yang zalim pada masa beliau. Bahkan penguasanya Al-Barbahari ini bukan semata-mata zalim, zalim pendengki. Zalim hasid hakid. Sangat mendengki terutama kepada beliau rahimahullah. Kita nih kira. Oh, tersikiran ya. Nah. Oh. Kurang semenit. Ya Allah, sebentar. Ya wis. Ana mau cerita Al-Barbahari ini. Ya Allah. serah dulu. Kurang semenit. Gak cukup. Gak cukup cerita ini semenit. serah dulu. Ya, ya. Di sekarang dulu ya, Ikhwan. Kita lanjutkan nanti pada salatil maghrib. Diingat-ingat tuh ya, mentok berhenti pada kisahnya Al-Barbahari. Nanti kalau nggak diingat nanti enggak nyambung lagi ya. Nah, sementara cukup. alamin. Fadhlu hafizakumullah.